akhir sampai do alo alo sekarang a o bisa agak rapat besok besok agak rapat lagi biar lebih jelas nah ini kan algo lebih bagus nah, nah a lagi a o lagi o gabung a lagi a a a a go lagi go gabung ago hanya ago ago lagi ago Hmm, bukan ako ako ako masih G kayak huruf G jangan makanya eh, kalau ditulis huruf Latin itu ada hanya gitu ya itu untuk membedakan bukan huruf G biasa o o o o o lagi o masih go o o masih go o o kurang belakang dikit o kurang belakang o ah. maju itu kayaknya tabaruf <laughs> kurang belakang oh oh lagi oh lagi oh nah, bagusnya sebelumnya oh nah, lagi oh bagusnya sebelumnya Oh. l coba am l go am go go go lagi Oh. hmm. masih belum ah. stabil masih kadang lumayan gitu Ago. Hmm. Ago. Ago. Nah ini coba lagi. Ago. Ya, salah lagi. <laughs> Masih sta belum stabil. Ago. Masih labil. Go. Oh. Go. Masih go. Oh. Go. Masih. Go. Ago. Ago. Masih belum. Go. <coughs> go. Lagi gabung. Ago. hmm. dicari sendiri setelah one yang bot kemarin belum lulus semua saya belum lulus oh iya bot pokoknya <laughs> masih labil ya pokoknya pernah bener tapi atom tahu nggak perbedaannya tadi yang bener dan yang, yang salah tadi belum terasa mana yang bener mana yang lumayan mana yang salah belum terasa coba lagi ada oh oh oh oh yang sebelumnya ini yang bagus oh. lagi oh oh oh oh oh jangan sampai ada huruf G nya oh oh oh oh oh lumayan lagi oh hmm, kan beda ya beda ya pokoknya sebelum ini yang lumayan kita harus oh. bisa bedakan ini. Ya nanti eh, oh, patokannya ada gitu. Pak Joko muda Pak terus Irwan. muda terus ya Pak Joko Pak Irwan <laughs> masih berarti boleh menikah terus <laughs> cepat aja muda terus Joko Joko terus <laughs> baik Pak Irwan sekarang ya Wayne ya iya. oh oh serupa tapi tak sama loh ya. G. Serupa tapi tak sama. Lihat yang kiri yang yang kiri yang kiri ho, yang kanan ngoin. Ho. Oh. Yang kanan ngoin. Apa yang membedakan kira-kira? <laughs> Mirip. Memang satu makhraj ya. Satu makhraj. Tidak tahu nih, gak kelihatan ya. Mirip kan? <laughs> 哪个连的？ kalau kok itu kan agak ke belakang ya ya kalau kok itu kan agak ke depan kalau wain agak ke belakang. belakang lebih masuk lagi karena kalau terlalu ke depan jadinya huruf g iya ya go go go go bukan go tapi go go go go go go bagus gabung sekarang aho aho Gus Irman bagus. Alhamdulillah. Bagus. Apa aja kok. Japri jenengan. Gimana? Dulu ada yang japri siapa ya? Kayak kayak apa? Suara keras itu ngantuk Pernah japri saya? Enggak. Pak Ahmad. Kok oh, Pak Ahmad? A. A. Hmm, biasa. Jadi nggak perlu terlalu menekan. A. 이거 Ngok. Lagi? Ngok. Lumayan, Pak. Lebih bagus ini malah. <laughs> Coba digabung. Ago. Ago. Ago lagi ada G-nya. Lagi. Ago. Masih ago. Ago. Ago. Ago. Lebih bagus ini, Pak. Ago. <laughs> Ago. Lagi. Ago. Terasa tapi ya? ya, terasa balik. Minimalnya seperti ini dulu minimalnya atau tahu salah dan pernah benar meskipun nggak langsung terus benar karena masih labil ya sih iya. masih kalau yang benar agak ringan ya kalau go nah, pokoknya huruf G-nya nggak jelas kalau jelas ada G-nya berarti kurang ke belakang kurang mundur lagi oh. di ujung tenggorokan iya. ini tengah ini pangkalnya di ujung Ro. <laughs> ada yang kan sudah cukup gitu ya. <laughs> Kalau lagi salah. Gimana ini salahnya ya? Nah, Lalu udah latihan sendiri terus nih. Baik. Bot lagi sekarang dia. Iya. Bot, bot kemarin belum selesai. Belum. Saya aja salah. Belum. Salah. Sampai sampai aja salah. Saya ulangi lagi. Coba siapa yang bisa mengulangi makhrajnya bod? Menempel di gigi geraham hmm. atas sebelah kanan atau sebelah kiri, kemudian ujung lidah di atas. gusi. gusi. Ujung lidah di gusi. Gusi depan. Benar itu? Samping kanan, samping kiri. Ada yang meralat? Iya. Atau sudah benar? hmm? gimana ada yang meralat ada yang kurang ada yang kurang sedikit perlu dirawat sedikit diulangi Pak Anton Pak Anton ya iya diulangi Pak Anton lidah sebelah kanan atau sebelah kiri menempel di G gram. boleh nggak dua-duanya boleh ya saja ya? boleh menempel benar menempel oh bukan menekan menekan menekan ini yang perlu diralat menekan yang benar tidak hanya sekedar menempel kemudian kemudian ujung lidahnya menempel di gusi gusi depan atas ya nah menekan apa menempel menempel menekan, kalau yang menekan samping ini yang berwarna hijau ya, yang berwarna hijau ini yang menekan ya. yang berwarna kuning hanya sekedar menempel saja ya. maka kalau seandainya yang menekan yang depan jadinya suara dal nanti karena itu yang dal غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا ini salah ini bukan do tapi samping do do bukan do beda ya walam do dengan walam do sekarang ditempelkan tempelkan dulu belakang ya apa namanya samping itu menekan geraham kemudian sampai depan menempel busi kemudian setelah tempelkan semua ya tekan bagian sampingnya terasa tidak menekan samping coba tekan rasanya agak bisa dikatakan karena lidah kita menekan gigi yang lunak menekan yang keras apalagi geraham ini kan berduit yang gini ya ya kan jadi pasti menempel yang sikunya ini kan bisa nggak menempel yang bawah bisa bisa nggak menempel apa namanya ininya pangkalnya nggak bisa oke menempel di ini sikunya ini menekan di situ L L L suaranya tebal L bukan al al kalau yang menekan yang depan itu jadinya L L ini salah nempelnya di geram bawah ke atas atas kalau bawah nggak bisa jadinya gini kalau bawah ya oh nggak bisa oh berarti eh, pangkalnya harus nggak naik gitu tot itu pangkalnya naik pangkal lidah bukan sekedar do do oleh karena itu ya makhraj yang pas ya, tempat keluar yang pas itu belum tentu suaranya benar masih butuh lagi itu apa sifat-sifat huruf karena itu Al Khalil ibnu Ahmad iya. beliau awalnya itu meneliti makhorijul huruf Al Khalil ibnu Ahmad ini gurunya Sidawai nah dengar Sidawai ahli nahwu dari Basra gurunya ini namanya Al Khalil ibnu beliau berguru ke Al Khalil bin Ahmad. Para ulama eh, ulama yang masyhur ya Al Khalil bin Ahmad. Beliau mencari makharijul huruf. Kata Al eh, Imam Sibawai, Al Khalil dzaqal huruf. Al Khalil sedang ya eh, Al Khalil telah merasakan huruf telah merasakan kurus-kurus. Apa maksudnya merasakan? Kalau kita mencuci makanan gimana rasa uh, eh, kita? Mulut kita kan pasti itu ya, menggerak-gerakkan mulut kita, merasakan. Ini merasakan makanan. Kalau merasakan huruf berarti dicari tempat keluarnya. Tempat keluarnya off di mana? dan beliau tulis oh off itu di sini keluarnya kemudian ha ha hi hu bah konsentrasi ya kalau konsentrasi kita bisa merasakan ah di mana keluarnya tulis sama al imam khalil oh, di sini di sini di sini akhirnya menjadi makharijul huruf yang banyaknya berapa jumlahnya hijaiyah berapa huruf hijaiyah Jaya 20 28 atau 29 tergantung dari sisi apa kita lihat kalau sisi maktub itu ada 28 tapi kalau maktub ada 29 kalau bisa gitu ya Hamzah ini ini bisa dikatakan huruf alif bisa dikatakan Hamzah kalau di ditambahin seperti ini ya kan ya tapi kan dulu nggak ada ini pak ini tambahan ulama kontemporer ya. tambahan ulama kontemporer yang, yang diambil menghilangkan ekornya jadi bisa yang seperti ini saja kan ada yang nggak pakai garis dulu penulisan mushaf itu nggak ditulis ini nggak ada kan dulu kan nggak ada ini jadi kalau seandainya ada ayat Ida aja Nasrullah itu gitu sih Ida aja Nasrullah seperti ini tulisannya ini ilmu rasul tidak aja titik nggak ada tuh kan? Harokat nggak ada. Belum. Tidak aja. Tidak aja. Ana panas gini. Tapi dulu kan nggak ada dulu. Maka maktu itu ada 28 karena alif dan hamzah itu surahnya sama bentuknya sama tapi kalau zaman sekarang ini ada seperti ini dibedakan tapi kalau diucapkan alif dengan hamzah itu beda kalau alif itu huruf mat kola panjang taba tapi kalau hamzah tertutup kita suaranya sehingga terhenti suaranya ba sa ba bukan bas tapi ba sehingga secara bacaan dia berbeda dipisahkan tapi kalau tertulis dia jadi satu 28 huruf kalau diucapkan 29 huruf kalau maksudnya ya antara huruf hijaiyah dari sisi maktub dan maktub Pak Joko paham gitu? Iya, diucapkan sama ditulis. Gitu. Kalau diucapkan itu ada 29. Nanti kalau ditanya ada berapa huruf hijaiyah? Apa jawabannya? 28. 28 atau 29 tergantung sisinya. Dilihat dari sisi apa? Maktub apa mantuk? Tadi bahasa apa sih? Hmm. bahasa apa tadi kok? ya, Al Khalil ibnu Ahmad. Ya. Setelah Al Khalil ibnu Ahmad ini mencari makhorijil huruf, mendapatkan semua makhorijil huruf, ya, maka beliau merasa kurang, merasa ada yang kurang. Kenapa? Karena kalau seseorang itu mengucapkan dengan makhraj yang benar, itu belum tentu suaranya benar. Contoh misalnya kok Kho itu bisa dibaca kho, bisa dibaca khe, khe, ya kan? Kha bisa. Ya kan? Sin bisa dibaca sa, se, ya se bisa juga. Bagaimana? Dibaca as, as. Kalau nggak ada sifat, maka semuanya benar. Maka beliau kemudian mencari sifat-sifat huruf dibeda-bedakan. Oh, kalau kalau sin itu tipis, s kalau sot itu tebal, meskipun satu makhraj, as is dengan ius, us, us, nah begitu. Maka tidak cukup kita hanya benar akhlaknya saja, tapi sifat harus juga benar. maka dot itu harus tebal tidak hanya sekedar do do makrotnya benar menekannya benar do do tapi gak tebal yang benar tebal do di, bukan di di ini benar saya menekannya samping di tapi tidak tebal gebaknya tidak ada di, di. Nah, mo mui du bukan du du tapi du tebal lu suaranya ghairil maghdu du bukan ghairil maghdu du tapi du nah, itu namanya sifat ya, sifat jadi makhrajnya benar nggak jamin benar suaranya harus butuh sifat Jadi ini ibarat kalau burung itu punya dua sayap harus punya eh, harus sehat dua-duanya. Harus sehat dua-duanya baru bisa terbang sempurna. Ya, coba ya, top ya. Sama dulu, top menurut baru datang tadi ya tekan yang samping depan hanya menempel saja coba bo bo lagi bo lagi bo Gak pakai persiapan ya bo langsung bo Gak boleh persiapan hati-hati ini sudah lumayan bagus ya cuman ada angin ada suara angin do jangan jangan do do do nah ada anginnya do jangan do kering do lagi do sekarang digabung al Abel. Ya. Kok jadinya Abel Tadi coba do tebal. kamu Hmm, Agung. Lumayan ya. Lumayan. Ini kan Pak Sarwo bukan? Yasku. Yasku. Yasku. Yasku. Yasku nafsi. Nah. Bo. Lagi. Bo. Terus. Kangkung sekarang. Abo. Lagi. Abo. Kayaknya ini latihan bener-bener ya? iya. kan? Itu iya. latihan. Pakar ini. Itu latihan. Atau latihan. Bisa. Bisa. Enggak, tapi bener, botnya latihan di iya. rumah. Meskipun nggak sering, tapi berusaha. Nah, ya, tadi mata subuh udah latihan ya. Iya, iya di senang Bisa, Awal, mungkin anak saya Gak mau, Sama dulu, Saya aja supaya anu, supaya bagus. Ayo, ayo mas, mas siapa namanya? malu-malu. Ya. Mas apa? Faisal? Ilyas. Ilyas. Ayo Mas Ilyas. Ditungguin ya sudah ayo tak tunggu Isi tuh Pak. Ini dari rumah mau. mau. Ayo Mas Riza. Bo. Lagi. Bo. Tebalkan. Bo. Bo. Bo. Bo. Gabung sekarang. Abo. Lagi. Abo. Abo. Lagi. Abo tebalkan mas notnya abo abo lagi abo bagusnya sebelumnya abo lagi abo lumayan ya cuman lebih tebalkan lagi nanti ya bo bo abo kemudian diantara kesalahan not ini itu bahkan ada yang mengharuskan ya yaitu ini menggelembungkan pipi dulu saya bisa sekarang nggak bisa ya ini Al karena ada yang bilang loh saya dulu ngajinya malah disuruh menggelembungkan pipi ketika mengucapkan untuk karena itu huruf apa namanya menebalkannya di situ bo bo bo padahal ini salah itu berarti udaranya ngumpul di sini nggak boleh gelembung biasa Allah Allah Mas coba, eh, coba nanti dikurangi lagi pipinya masih bergetar ada getaran dan belum coba di kayak kaca kemarin saya kita kaca ya oh, enggak, belum belum enggak, belum belum belum, belum berlatih belum, kaca oh, belum, di waktu di jalan belum, jalan belum, kita belum, belum, nah, soalnya saya minta kacang enggak ya iya. bisa disediakan ya kalau bisa iya bisa kacang terus konsepnya yang nggak kanggo itu <laughs> iya, yang punya bawa sini bagus itu buat niat ya biasanya pakai HP ya tapi nggak maksimal yang bagus bagus pakai kacang iya. silakan Pak Joko dong hmm? dong dot itu punya sifat istitolah ya. apa kemarin istitolah memanjang memanjang yang memanjang suaranya suaranya disebabkan karena makrojnya panjang nah, karena panjangnya makroj makroj yang terpanjang yang terluas adalah makrojnya dot dari ya, samping lidah sampai ujungnya cuman fokusnya ke sampingnya yang menekan Pas suaranya memanjang L, do do do jadi bukan do do do e, eh, istilahnya nampak iltubaknya juga nampak tebal do do do coba do do do dong lagi dong ujung lidahnya di mana pak ujung lidahnya menempelnya coba atas dong kayaknya keluar tuh tolong pak pak atau dilihat <laughs> nggak uh, dilihat ininya ujung lidahnya coba dong lagi dong lihat pak. lagi nggak yang dekat ya dong kayak keluar ya iya. nah ya, ya. di sini jangan di sini ya digusi ya. di dalam coba Pak Joko ucapkan la la al al al itu tempat ujungnya di situ oh, di no. jadi bukan no. keluar lagi itu kan no. keluar lagi pak no. makanya saya butuh kaca biar introspeksi diri ya. <laughs> iya biar lihat uh, apa namanya posisinya ini biar kelihatan, kelihatan. Ya, sepian kecil aja spion spion aja no. nah itu masih keluar pak masih di sini bukan bukan tapi bukan di sini di dalam di, dalam, al, al. itu al. Apanya. nah keluar kan iya do nah keluar lagi <laughs> keluar lagi do do do itu masih Do. yang menekan ujung samping yang menekan ya, ya kalau nyamping ininya keluar dong <laughs> kayak saya ya nanti dilatih iya dilatih PR-nya Pak Joko khusus dot saja iya. harus latihan dot saja ya selama se sepekan ini latihannya dot terus ya. jadi ikhwan sekali lagi <clears throat> harus latihan tiap hari kalau atau mau pingin bisa latihan tiap hari silakan Pak Anto do lagi do bo do tempelkan dulu bo do di di di. Di. Sudah lumayan bagus ya. Samping sudah. Lagi. Bo. Bo. Bo. Bo. Albo. Albo. Lagi. Albo. Cuma tambah lagi ya. Kurang dikit. Kurang tebal lagi. Bo. Albo. Bo. Albo. Lebih terlihat lagi ketika kasroh. Ya. Ketika kasroh, ya tobaknya tidak hilang tetap di yang kebak itu suara apa kemarin terkumpulnya suara dalam mulut ya, sehingga suaranya boy boy boy boy bukan boy boy tapi boy boy boy coba latihan ditebalkan lagi cuma tadi uh, eh, makronya sudah bagus Pak Irwan do do do do do lagi do hmm. ada nggak ada angin ya nggak boleh nggak boleh keluar angin ya? do Hah? do nggak boleh ngonyong <laughs> do biasa do do boleh ngonyong coba pak Irwan ucapkan uh, sa sa sa sa so so صاد صاد لمن صاد صاد سلام كتما س ص ض س ض ض س ص ض س ص ض ض ض coba digabung a ض a ض a ض tebalkan lagi pak a ض a a a a ado, nanti ya ketika kasro ya itu yang paling nampak nanti ketika kasro dan masih latihan fathah terus ini sampai sini nanti fathah masih fathah saja semua metode itu fathah semua untuk tilawati jilid pertama itu masih fathah semua tidak ada kasrohnya ada berbuat masalah sekarang sampaikan Mas Oscar. Lo. Lagi. Lo. Lo. Lo. Lagi. Lo. Lo. Lo. Jelaskan ya suaranya jelas. Semua huruf hijaiyah itu jelas. Iya. Termasuk ba, ba, bi, bu. Bukan hanya sekedar nempel makrotnya. Ba, bi, bu. Ya. Fa, fi, fu. Enggak jelas tuh. Misalnya lagi wawu, Monongnya benar, wa wi wu tapi nggak jelas wa wi wu ba bi bu fa fi fu do di du jelas bukan do do do ini hanya sekedar menempelkan makrojnya do do suaranya mana do do do silakan masuk sekarang bo bo bo gabung suara a bo lagi a bo lumayan bagus Bo. jelas ya masih tadi aku aku lama apa baru ini baru baru lama tapi baru kamar ke kamar lama tapi baca lama <laughs> silakan do lagi tuh tuh nah, beliau baru datang ya tapi yeah. udah karena nafasnya dot itu di sini oh, oh. itu yang menekan yang warna kuning hanya sekedar menempel jadi kalau sisi lidah ya, itu menekan gigi geraham atas ke samping ujung lidah yang kuning itu menempel di busi depan atas hanya sekedar menempel samping yang menekan do do do masih depan yang menempel ya do bukan do Ko. Ko. Samping. Ko. Ko. Masih depan itu kan? depan. Buktinya gini coba. Coba disukun Pak. Go. Pak Agung. Pak Agung. Sukunkan Pak L. L. L. Kalau suaranya berhenti, L berarti yang menekan yang depan. Depan. Coba atom dal. Ya, huruf dal nah. ad ad alirkan suaranya bisa nggak ad pasti berhenti ad ad ad ya kan nah. kalau dot yang menekan samping dia bisa mengalir l l l lagi l yang lama l l lagi l ben l l l l L. L Allah. Lagi. Allah. Tidak boleh ada Tidak boleh ada angin. Allah. Suaranya mengalir. Allah. Allah. Bo. Bo. Bo. Bo. Saya ada angin ya. Kemudian gabung coba Allah. Ardo Tidak tanpa tasdid ya Ardo Ardo Ardo Ardo Ardo Ardo Kurang Ardo Ardo Ujungnya ada kan di sini nah, itu suaranya mirip Ardo ya? Bukan di sini Tapi di busi Di gitu Ada Al Aldo. Aldo. Aldo. Aldo. Aldo. Aldo. Aldo. Aldo. jauh. Tapi yang menekan samping ya, benar ya? Iya. Samping. Aldo. Aldo. Saya hanya apa? Nempelnya di gusi, benar di gusi ya. Keluarnya beda tapi kok oh. tapi kok bisa mengalir suaranya ya L coba menekan banget pak menekan banget yang samping ya. oh. bo oh. bo oh. bo bo bo bo bo bo bo masih ada angin tidak boleh ada angin bo boleh ada angin boleh ada angin beliau ini masih belum pemanasan ya baru masuk langsung kita rukuk kan itulah cerita Kamu nih kamu nih. soalnya huruf berat ya lot ini sampai bro, jangan jangan kapok itu baik kita tinggalkan dulu ya lot ya pak Agung ya yang lain dulu aja sekarang huruf po. ya po karena nomornya po sama dengan da yaitu di ujung lidah menempel pangkal gigisari tempat tumbuhnya di sini atas ta ti tu tapi saya nggak sepakat ya. saya ikuti guru saya yang lain mengikuti yang ada hamsnya meskipun sedikit ta ti tu bukan ta ti tu perlu terlalu kemudian po kebalikannya tidak boleh ada angin po po Kemudian syiddah sama, keduanya syiddah. Tidak mengalir suaranya. Ketika disebutkan bisa nggak mengalir suaranya? At, at, nggak bisa. Kalau to, el, nggak bisa. Sama, berarti syiddah. Kalau tak, dia istifal. Istifal itu tipis suaranya. Istilah tebal suaranya. Kalau tak, dibaca ta, ti, tu, at, tipis tapi kalau o o oin um alpo tebal kalau kolanya itu tebal alpo bukan alpo alpo tapi alpo dan kalau ta infitah suaranya lepas at lepas ti tu at ti tu at kesan lebih ringan gitu ya kalau ko itu tebal ya suaranya terkumpul dalam mulut sehingga oh. sangat tebal sekali huruf yang memiliki sifat isti'la plus idbar itu pasti sangat tebal po po ti u alpo tebal sekali l o tidak seperti kok biasa ko ki ku al dia isti'la tapi tidak idbar kalau kok jadi tebalnya beda ya ketebalannya kok dengan kok beda ya, coba kalau kok ko si hu al tebal tapi biasa tapi kalau po po po oi u alpo alpo lebih tebal ya kan suaranya nah, ini perbedaan kok dengan tak pun makronya sama ya, ujung lidah pada posisi pangkat gigi. Pangkat gigi. Pangkat gigi di ujungnya ada yang ujung lidahnya ada yang menempel warna gusi tempat tumbuhnya gigi sebagian lagi ada yang menempel pangkalnya gigi jari atas gitu ya jadi jangan full gusi sehingga tidak nempel gigi jadinya suaranya seperti suara T atau D-nya orang Bali ya. Ta, ti, tu, dadi, dadi, bu ah, ah. Oh, pantai mute. Waduh. Ya. Pantai mute. Dia harus nempel di giginya pangkal gitu. Da, ti, tu, po, ti, U Supaya ada gambaran ya sebenarnya teori seperti ini ya ini cuma sifatnya membantu saja yang dituntut oleh kita itu prakteknya prakteknya jadi kalau insya Allah semakin seseorang itu paham teori hafal materi maka semakin mudah dia ketika mempraktekkannya biasanya ya semua ilmu yang seperti itu teorinya mantap insya Allah ketika praktek dia ada gambaran ya kan sehingga mantap ya. prakteknya cepat kemudian matang kalau kita sifat-sifatnya aja ini ada anginnya enggak ya ngambang maksudnya kalau enggak matang kalau antum merojak lagi syafi'i atau syafi'i atau syafi'i harus di matangkan teori, eh, teorinya Coba saya tanya, nggak boleh lihat tampan ya. Meskipun ngelirik nggak boleh. Coba Pak Irwan, to ini hams apa? Hams atau jahar? Hams. to ya? to keluar angin apa tidak? Tidak. Berarti eh, jahar. Kalau hams itu keluar angin. Pak Joko to itu tipis apa tebal istifal apa isti'la to eh, ya tebal tebal apa istilahnya bahasa Arab is Isti. isti'la ya isti'la aku lintang lintang to itu bag apa infitah 10 Ta itu siddah atau rafawah Apa siddah? Tidak mengalirkan suara hmm, Tertahannya suara Sama ya, tertahannya suara dengan tidak mengalirnya suara Sama, Sama ya? Sama Sama Bagus, nah, berarti matang ya Kok ini sifatnya sudah matang ada gambaran tuh nggak boleh ada angin istilahnya tebal ibak bahkan ibak sangat tebal coba sekarang kita tinggal praktek ini yang lebih penting ketimbang menghafal teori praktek nah karena itu di buku-buku tajwid itu mesti kebanyakannya kebanyakannya memahami teori tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Ataupun prakteknya itu fardu ain. Begitu, secara umum seperti itu. Tapi hal semacam ini sebenarnya perlu perincian. Perlu perincian. Karena tidak selamanya kalau praktek salah itu berdosa. Jadi mempraktekkan tajwid baca Quran dengan tajwid itu wajib hukumnya kalau salah kata <clears throat> Al Imam Jazari kan wajib hukumnya kalau salah berarti dia dosa dosa karena baca Quran itu harus butuh ilmu kecuali dia belajar sudah berusaha untuk belajar gak bisa bisa maka fatakwala istata'tum gitu ya fatakwala sama kalian yang susah itu nggak mau belajar nggak mau belajar dan dia nggak mau tahu dosa. tapi di sini perlu diperinci diperinci tentang hukum membaca Al-Quran atau mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran diperinci ada yang wajib ada yang tidak wajib kita bahas gak ini? Bahas ya. Udah hafal ya? Udah dihapus. Jangan jangan lupa lagi. Itu berapa lagi. Ya. Bab itu itu bawah. Nah, ini. Iya. tombak kok. Ini kof ya. Ini kof. Ini kotrik F namanya. Kotrik <laughs> F itu kofnya titiknya nggak ditulis. Ini titiknya ini ganti Kan sudah mantep Pak Abang. Dimantep banget. <laughs> Sindan pakai sin. dan Sin. Iya, ini titik tiga ini ya. Oh. nama tulisannya pakai ringkah ya. Tidak perlu bagus. Biar cepat tulisnya. Kalau ini kan pakai ringkah ya lama nih. Anak-anak pondok gini, Pak. Kalau nyatet orang ulama ya. Pokoknya tulisan cepat itu ketik kan singnya aja gini sing gak pakai gini gini gini gini kelamaan langsung gini is di sini ada ketik kan belum pernah tahu kalau ngebet istighfar mengira-ngira aja ini titik dua ya emang gini titiknya harusnya gini biasa

menambah makna misalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin ada orang yang baca hak nggak bisa huruf hak nggak tahu tempat keluarnya nggak pernah belajar sehingga membaca dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin berubah arti nggak fatal arti Alhamdulillah artinya segala puji Alhamdulillah kebinasaan kebinasaan milik Allah Allah binasa jadi kesalahan makron ini wajib mutlak jangan sampai dirubah-rubah bot dirubah menjadi dal wairil magdubi misalnya magdu bukan du tapi yang bu semuanya wajib para ulama wajib dari sisi ini makhluk haus tidak boleh seseorang itu merubah tempat keluarnya salah huruf salah arti kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia merubah satu satu huruf saja tajwid nah, sifatul huruf dibagi lagi ada sifatnya sifatul mumayyizah Mayiza artinya membedakan sifat-sifat yang membedakan itu kalau seandainya sifat ini salah maka artinya bisa rusak maknanya rusak contoh misalnya ini hukumnya wajib misalnya huruf sin dirubah menjadi huruf sod dan firman Allah asa rabbukum ay yukaffiru ankum min sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah asa rabbukum apa artinya asa Semacam doa. Semoga Allah kafirah menghapus eh, sebagian dosa-dosa kalian. Tapi sin dibaca e, tebal. Asa, asa, misalnya asa rabbukum. Jadi mirip apa hurufnya? Mirip sos. Asa, asa irid sof yang sin tipis sa dibaca so so mirip sof maka maknanya rusak apa artinya asarok hukum Tuhan kalian bermaksiat ya, Tuhan kalian bermaksiat jadi sifat tadi tipis dan tebal pada huruf sin dan sod ini harus benar sifat ini nggak boleh tertukar yang istif, istifalnya sin tipisnya sin tidak boleh dibaca terbalik sehingga mirip slot sehingga maknanya rusak maka ini hukumnya wajib tidak boleh salah paham ya di sini ya ini sifat-sifat yang mayizah berbeda membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain ada yang kedua sifatul zayyinah apenas nos sifat mumayyiz musayyinah bagi orang yang mau mengambil sanad Al-Qur'an sampai Rasulullah tersambung sampai Rasulullah SAW maka ini hukumnya wajib mutlak tidak boleh bermudah-mudahan dalam hal sifat muzayyanah. Contoh ya, saya kasih contoh dulu ya, Contohnya apa? Misalnya tidak menyempurnakan rokhawah Ihdinas siratal mustaqim Ini yang benar Suara haknya, suara sinnya panjang rokhawah Ihdinas Siratal mustaqim Tapi ada orang yang mau mengambil sanad dengan tidak tidak memajangkan atau tidak menyempurnakan rohawa. Ihdinas siratal mustaqim wal mustaqim misalnya. Maka ini tidak boleh. Seorang guru harus ketat dalam masalah sifat-sifat yang muzayyinah. yang seandainya dia salah di situ tidak menyempurnakan rokhawa ya ini kesalahan ringan kesalahan ringan tapi orang yang mengambil sanat meskipun kesalahan ringan tidak boleh harus benar-benar sempurna itu sifat misalnya ini misalnya lagi kol-kolah kurang tebal misalnya Qul a'udzu bi rabbil Ini dibaca falak. Ini keliru. Tapi sifat muzayyinah saja. Korporahnya kurang tebal. Tapi masih ada korporah. Jadi sifatnya muzayyinah. Orang yang membaca nat harus benar dalam masalah ini. Tapi kalau orang yang membaca biasa akan dibagi lagi. Bagian lagi terakhir ini tidak cukup ya ada orang alim maksudnya alim di sini alim dalam hal tajwid ya alim dalam hal tajwid gitu tahu hukum-hukumnya dan sempurna ada juga yang orang awam seorang ustadz ya tapi dia lemah dalam ilmu tajwidnya termasuk orang awam dalam dalam masalah ini bukan awam dalam hal agama tapi awam dalam hal tajwid bacaan Al-Quran lemah awam so di sini alim adalah orang yang dalam tentang ilmu tajwid kalau orang awam maka ini tidak wajib bagi orang yang tahu ilmunya ya, tidak mempraktekkan ilmu masa orang yang dikenal ya, ahli tajwid ya, orang dikenal bacaannya bagus tapi salah dalam hal sifat muzayyinah ini aib ini bagi orang yang alim tapi nggak wajib tetap tidak berdosa kalau salah dalam salah dalam masalah ini tidak berdosa dalam hal sifat muzayyinah jadi ada ya orang itu yang terlalu berlebihan ketika memperhatikan bacaan orang lain. Ya, dan ini perhatikan bentuk dari talbis iblis. Talbis iblis dalam keadaan sholat. Apalagi dalam keadaan sholat. Imamnya baru istau sudah komentar bukan istawu to ta istawu belum lagi tiga takbir Allah bukan O tapi A Allah sudah batin itu mau salah itu yang benar Allah bukan Allah baru alhamdulillah baru al alham bukan alham tapi alham itu banyak akhirnya apa akhirnya tadabburnya hilang diganti dengan mengoreksi bacaan imam ini kurang ini rahwanya kurang pas kurang tebal sholat ini dalam keadaan mengoreksi baru takbir aja koreksi sudah salah takbirnya ini <laughs> ini talbis iblis biasanya yang baru kita belajar kayak gini eh? biasanya yang kita baru belajar kayak gini nah terlalu berlebihan jangan tetap kita tujuan utama Quran itu untuk apa tetap Quran renungnya mana maknanya ayat Ada yang ditanyakan ini? Ada yang masih bingung? Jadi kalau ditanya hukum tajwid, hukum mengamalkan tajwid, ya seperti di perinciannya. Jadi nggak semuanya wajib. Orang yang salah sedikit saja berdosa tidak diperinci. Hukum pelajaran Teorinya. Teorinya tidak tidak wajib. Prakteknya. dengan kan mengamalkan pemenahan kalau memang lidahnya sudah dipaksa terus tapi masih ya dilihat dia benar-benar nggak itu belajar sungguh-sungguh kalau dia sungguh-sungguh tiap hari sudah latihan sudah cari guru yang bagus nggak bisa bisa sudah fatakullah istiqomah tapi waktunya tahsin yang ber, bacaan itu memang panjang panjang yang mondok full di pondok aja berapa tahun itu kita yang seribu sekali ya. seminggu sekali harus lama harus diimbangi dengan tiap hari latihan tiap hari latihan ada yang belum paham sudah paham ya ataupun mempelajarinya talaki itu wajib kita belajar guru sama kita belajar agama yang lain agama maksudnya apa ilmu-ilmu yang lain kita mencari guru belajar tauhid belajar fikih kajian wajib gak hukumnya taklim wajib tentu ilmu termasuk ini termasuk ilmu baca Quran talaki wajib kita memperbaiki bacaan kita tapi terkadang ilmu baca Quran ini menjadi ilmu yang dikesampingkan padahal berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari baca Quran tapi seakan-akan dikesampingkan alhamdulillah selama ini sudah mulai sudah mulai banyak yang digalakkan ya, pelajaran ilmu baca Quran tampak dari banyak metode di Jawa Timur di Sidoarjo ini metode-metode itu bagus meskipun kita bukan 100% ya tapi upaya untuk kesana bagus ada berapa metode ada umi Tilawati ada Kiroati ada Wafa macam-macam Sudah semua ini? Sudah. Sudah ya. Kita lanjutkan. bisa tulis ya, T H A atau O kalau Ustaz Aiman guru saya itu nggak sepakat kalau huruf Latin itu ditulis dengan O O A kenapa alasannya enggak. karena O itu identik dengan memonyongkan dulu ada ketika daurah di Daud Faisal iman ada orang-orang Al Furqan ada Al Furqan Gresik yang ditugaskan daurah sampai nama Al Furqan saja dikritik Al Furqan itu bukan Al Furqan pakai O tapi A Al Furqan karena kalau O itu terkesan monyokon Al Furqan ya O ya, kan O kan monyong O maka yang pas itu A, ah, al furqan <laughs> saya rasa ya ini hanya penulisan saja tidak masalah yang penting nah, khawatirnya beliau itu orang-orang awam itu kalau mengucapkan yang o itu monyong, sehingga tersebar kita kan memang kalau mengucapkan dot, sot, ya, ro itu kan monyong. semuanya mesti so bo tapi kalau a kan a ba kayak sa so gitu kan so nggak nyom kan kalau a kan so sebenarnya orang-orang komentar sendiri ya kan. di belakang tapi komentarnya ini masalah anu aja huruf aja nggak masalah <coughs> baik Po. Po. Po. Po. Apple. Apple. Apple. Apple. Jadi tebal ya. Tidak hanya sekitar TU. To. To. Ato. Ato. Tapi Apple. Apple. Coba aku lintang dulu. dijat dulu A dulu. A. Po. Ato. A. A. Po. ato kan Alpo bukan oh. Alpo apo, apo, hmm, bagus A A A Mo apo, A Po apo, nanti dikurangi lagi ya kayak kaca ya jangan sampai bergetar ini berarti ada angin yang dorong sini jangan tidak ada anginnya tak perlu angin apo kurang lagi a po apo Mas Oscar a a a po a po bagus bagus bagus ya pokoknya a a a a a a hmm. A, po nya belum mbak to to to to to a Po kurang tebal ya, kurang ilbaknya. Po, al po, to, po, to, a po. si a to ya mirip t u a to, a po, a to, a, a, to, a po. Lumayan ada dikit, lebih tebal lagi ya, Pak? Ya? ya. Sudah lumayan sudah ada ada tebalnya sudah. Antum. A, po Hmm to to nempel mana itu pak ah ah ah coba to terus gabung Apo. lagi Apo. pak Irwan a a bukan e a a a Hmm. po nggak pakai punya po po po po po bukan po o po po po po gitu Ako. Pak Agung. A. Bukan A. A. A. A. A. A. Lagi? A. Ah, bagus. A. Po. Po. Po. Tebalkan. Po. Po. Lagi? Po. Po. Gabung. Ako. Bukan A. A. Ako. Gak boleh ada angin. Ako. Ako. Ako. Lagi? Ako lumayan sudah tak masalah maksud baik iya, Bukan mungkin hanya sekedar usul. Saya mendapatkan teori untuk menunda, untuk menimbulkan itu itu apa untuk mengangkat lidahnya yang belakang itu kof di sukun jadi untuk mengangkat supaya lidahnya itu yang belakang itu terangkat mungkin um. untuk untuk mengangkatnya aja um. baru setelah itu uh, eh, lafadznya itu artinya untuk mengangkatnya itu dibantu kof semisal kof latihan kof dulu ya, ya. Alpo, gitu ya yang mungkin bisa jadi seperti itu karena POF <clears throat> itu kan pangkalnya naik istilah ya tergantung kita nanti insya Allah <clears throat> masing-masing antum ya mungkin latihannya seperti itu ya jadi kof dulu disukunkan elko elko elko atau ketika fathah kasroh dhamma sama naik semuanya itu o ti o o o o o o o po. Kemudian yang membedakan ini ininya mungkin ya, ujung lidahnya, ya, sisi lidahnya, makrotnya masing-masing. Artinya untuk pancingan saja. Iya, ya, Yang tutup pancingan Mancing. saja agar pangkalnya naik. Dan memang pof itu naik pangkalnya. Makrotnya kan di pangkal, nempel eh, mana langit-langit bagian yang lunak belakang. Ya bagus ya latihan pakai off ya. bisa kemarin saya ada planning ini apa namanya separuhnya kita gunakan untuk pakai mushaf mulai al-fatihah saja dan an-nas al-falaq gimana jadi setelah ini iya. kita pakai mushaf sekalian langsung praktek ya nggak cuma ini aja maksudnya berapa pertemuan ya masih Musafnya yang imlaknya atau yang bebas? Bebas ya. Tapi lebih bagus pakai yang timur tengah. Yang nggak harus mamlakah, pakai yang biru, yang sir, yang timur tengah gitu. Kan. itu ada faedah-faedah tersendiri di sini. ilmu dapatnya bisa saya jelaskan nanti cukup ya cukup Ustaz ada di sini nggak ada iya. berarti bawa sendiri sendiri ya sebelah depan ya Ustaz eh, Ustaz, yang Aiman itu dari mana Kalsel Martapura Martapura di Kalimantan Kalimantan Selatan dan Nasir kan itu ada Syekh apa Syekh Aiman apa oh beda beda, tapi beliau anak tanya sempat ketemu teman Dr. Aiman sempat ketemu Kalau Dr. Aiman, Syekh Aiman doktor Pak, bidang Quran. Kalau Dr. Aiman LC ya, S1. Bidang Quran juga. Asli mana, Pak? Siapa? Kelok. Degaan. Hmm, sama <laughs> Kok enak loh. <laughs> Orang turunan oh, kan iya, iya, iya. sing Pak. Hah? Eh, orang orang garis Surabaya banget melu ra iso 11 Lho kan BBN kan ono Ini jalan itu apa musafir musafir itu ya. Ceritanya gitu katanya. Kini ilat-ilat ngawur. Insyaallah. Asli Jawa. Ya. Surabaya. Jawa Merah ya. Raja Wali. Madura. Raja Wali. Madura. Enggak ada Madura enggak? Kumpulannya kebetulan. Terminal. Kalau mau cari shot Aiman ada di YouTube. Tapi bukan murakal full. Jadi imam aja dari imam. Totalnya beberapa surat aja. Nambah masih ada. Itu setiap daurah masyair, eh, asatid Setanya ini imam. Sholat. Memang masya Allah, nah gue lidahnya lidah Arab gitu. Ya. Kayak orang Arab gitu. Ya. Fasihnya. Itu dengar dengar.